Kami himbau kepada semuanya. Yang ingin berbuat baik hendaknya melalui petunjuk. Bukan dengan hawa nafsumu. Petunjuk seorang soleh, petunjuk guru, petunjuk pembimbing. Ada suatu ketika ada orang bersedekah ke sini. Setelah kita lihat bukan dari keluarga kaya. Sedekahnya banyak banget. Akhirnya tak panggil. Anak-anakmu setuju tidak sama keluargamu? Saya khawatir dia sedekah dengan hawa nafsu hanya karena gandrung. Sudah buya-buya-buya begitu lalu ngasih duit, anaknya ditinggalkan, suaminya ditinggalkan. Kata panggil. Saya lihat rumahmu rumah sangat sederhana. Dan penghasilanmu adalah seorang pegawai apa gitu yang sangat pas-pasan. Bagaimana aku sedekah tanah sebesar ini atau nilai ini? Dan uang sebesar ini. Apakah persetujuan dari keluargamu? Tak tahunya apa? Jawabnya mengagetkan. Justru ini semua yang mendukung adalah anak-anak dan suamiku. Allah. Dan kami tidak rela kalau dia bangun ternyata di rumahnya nanti ada problem. Kekurangan dan sebagainya. Harus melalui petunjuk. Kalau ingin berbuat baik ada petunjuk. Ada orang dengan hawa nafsu misalnya yang kaya tiba-tiba sedekah bagus banyak, tapi sedekahnya ngumrohin orang. Karyawannya diumroin, pegawainya diumroin. Senang nggak diumroin? Padahal belum tentu lebih sen belum tentu senang bener. Bisa saja lebih senang kasihkan duitnya karena aku belum punya rumah, karena aku masih punya oh. Cuman karena hawa nafsunya seorang kaya. Sebab kalau sudah ngumroin orang banyak nanti di Mekah sama Madinah kayak raja diikuti sama orang. Sana, sana, sana enak. Pak Hajinya ketawa. Iya bu ya betul. Saya waktu umroh juga begitu tuh. Jadi saya diikuti oleh orang yang saya umrohin. Dia kayak saya raja. Main perintah. enak. <laughs> karena memang umrohnya hawa nafsu nih. Hati-hati. Hei orang kaya. Kalau anda punya duit banyak. Tidak harus anda umrohkan karyawan pembantumu. Akan tapi. Bisa saja dia lebih butuh kepada duit. Untuk menikah. Untuk rumah. Untuk biaya sekolah anaknya. Mungkin lebih penting. Anggap saja jatah-jatahmu sebetulnya umroh, wahai anakku, wahai pembantuku, wahai karyawanku. Karena kamu karyawan terbaik, jatahmu sebetulnya umroh. Nih, ada duit 25 juta untuk umroh. Kamu pilih mana? Lebih manfaat. Jadi harus ada petunjuk dari orang-orang yang punya ilmu. Jangan dengan hawa nafsumu berbuat baik. Bisa saja kalau dengan hawa nafsumu adalah bukan dengan cara yang baik. Sehingga tidak diterima oleh Allah. Sampai suatu ketika kita tawarkan, kita punya program menyekolahkan anak-anak yang berbakat. Mencetak ulama. Ngumrohkan satu orang tidak cukup 20 juta, 25 juta saat bekal-bekalnya. Sementara kita punya program menyekolahkan anak pendidikan untuk menjadi seorang fakih ulama cukup 25 juta. Sekali dok, setelah itu dia akan belajar mendapatkan beasiswa dan seterusnya pulang menjadi seorang alim, dia punya murid, punya ini ini, masya Allah. Makanya kalau orang cerdas itu berbuat baik yang muta'adiyah, yang pahalanya itu adalah berkembang, bukan hanya pahalanya qasirah yang terbatas. Kalau saya punya duit untuk umrah, pahalanya untuk saya sendiri. Tapi kalau saya gunakan untuk pembangunan pondok pesantren, untuk membangun apa bisa lembaga-lembaga Islam atau untuk kepentingan orang orang-orang fakir yang yang ingin beribadah dan seterusnya, ini pahalanya terus dan memang kita tidak boleh berbuat baik dengan hawa hawa nafsu. Jadi melalui petunjuk aman yang lebih bagus. Bisa saja pondok urusan nomor nanti, biarpun masalahnya besar pondok. Kenapa? Karena saya punya bibik sakit masuk rumah sakit. Dahulukan bibikmu silaturahmi ini. Nah ini jadi ada petunjuk, jangan dengan hawa nafsu berbuat baik. Jangan tantang pondok, pondok, pondok. Lo pondok manfaatnya gede ini. Kalau yang menuntut ilmu di pondok orang banyak, nanti pahalanya besar. Oh, belum tentu. Lihat. Ternyata ada orang bisa saja berbuat baik banyak, tapi rupa sama keponakannya lupa sama bibinya, lupa sama saudaranya. Ini kan musibah. Jadi memang harus ada pembimbingan dan pendidikan di dalam kita berbuat baik supaya apa? Kita mendapatkan pahala di akhirat, bukan sekedar balasan dari Allah di dunia. Jadi kalau sedekahnya nggak benar, ada balasannya di dunia. Mungkin utangnya bisa diberesin oleh Allah, mungkin permasalahannya di dunia beres, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Rugi.